Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa asyhadu an la wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Ahad 18 April 2021 bertepatan dengan 6 Ramadan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salat Tarawih wal Witr, kumpulan hadis-hadis yang sahih yang berhubungan dengan pembahasan salat tarawih dan salat witr. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-15. Dan di sesi yang ke-15 ini kita masuk kepada syarat-syarat agar seseorang diterima dari puasa, ah, dari sholat witernya dan juga dari sholat tarawihnya. Maka kalau al-mu'allif surut sholat tarawih wal witr. Surut adalah jamak dari syarat. Maknanya syarat-syarat dari sholat tarawih dan witr. Adapun definisi asyarat maka pembahasan seperti ini telah kita jelaskan di pelajaran Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan. Kumpulan hadis-hadis sahih tentang puasa Ramadan di mana di sana telah kami menyebutkan juga surutus siam, syarat wajib dan diterimanya berpuasa. Maka di sini pun sama, surut salat tarawih wal witr, kalimat surut dia jamak dari syarat. Dan maknanya dari segi lugawi, makna syarat adalah alamat. Maka surut maknanya alamat-alamat, tanda-tanda. Ini dari segi lugah. Dan bukan ini makna yang diinginkan nanti. Adapun pendalilan dari lugah dikarenakan di dalam Al-Qur'an ada. Dan Al-Qur'an menjadi rujukan bagi lugatil Arabiyah dikarenakan ucapan Allah bilisanin Arabiyin mubin. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan lisan Arab yang fas yang fushah mubin bermakna fasih. Dan juga dalam awal surat Yusuf, inna angzalnahu Qur'anan Arabian Angzalnahu Qur'anan Arabian. Kami menurunkan Al-Qur'ana Arabian. Mansub dikarenakan hal dalam keadaan lugatil Arabiyah. Maka kalau begitu Al-Quran karena dia diambil dari lugatil Arabiyah, dia menjadi marja dari definisi-definisi lugatil Arabiyah. Maka kita katakan tadi surut adalah jamak. Taksir dari syarat Maknanya alamah karena di Al-Quran di dalam surat Muhammad Allah berfirman. Faqad ja'a ashratuha. maka telah datang asratuha. Maka makna asratuha alamat-alamatnya. Alamat apa? Alamat dari as Alamat dari the doomsday, the end of the world. Al-waqi'ah, hari kiamat. Yang mana pendalilannya juga datang di dalam hadis selain di Al-Qur'an juga di hadis telah menyebutkan makna asrotuha adalah alamatnya seperti hadis Anas bin Malik yang mutafakun alaih berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna min asrati sa'ah maka sahihnya asrati as-sa'ah maka dari alamat-alamat tanda hari kiamat an yurfa'al ilmu wa yuthbital jahlu bahwa ilmu itu ilmu syar'i akan diangkat dan kejahilan kepada ilmu syar'i akan menyebar. Awasi yang diinginkan ilmu di sini ilmu syar'i. Karena ilmu dunia pada saat itu akan lebih tersebar. Karena ilmu dunia itu tidak diangkat. Yang diangkat adalah ilmil akhirah. Sehingga kesimpulannya banyak manusia yang terjerembab di kehidupan dunianya dengan sibuk mencari ilmu-ilmu dunia agar mendapatkan syahadah, agar bisa mendapatkan uang dengan mudah, maka daripada waktunya untuk mempelajari Al-Quran, Sunnah, orang salafin kebanyakan pada fakir miskin, mendingan jadi desainer cepat kaya. Apalagi di zaman digital sekarang ini, desainer grafis, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Dan begitu pun menjadi dokter, habib, itu akan menjadi kaya. Karena banyak orang yang sakit. Alhasil seperti itu. Adapun menjadi ustad, maka susah mencari uang. Kecuali Ustadz nekat. Tidak ada yang menggaji dan sebagainya, maka khair Allah Wa yusrabal khomru wa yudharaz zina. Dan khomr itu banyak dijual dan diminum di mana-mana. Dan perzinaan telah menyebar di mana-mana dengan dilegitimasi. Dengan adanya tempat-tempat prostitusi, ataupun pekerja-pekerja yang menghinakan ini yang harusnya dihinakan tapi malah disebut sebagai karyawan seksual apa arti PSK? Hah? Enggak ada yang tahu. Oh, pekerja seks komersial nah disebut seperti itu. Perkara yang yaitu pekerja resmi. Al-Muhim inilah makna dari lugotan. Adapun syarat yang diinginkan asyari maka dia kembali kepada ilmi usulil fiqh. Disebutkan mayal adam hil adam walayal zamin wujudih wujud wala adam lidati. Ya. Maknanya apa-apa yang mengilzamkan, mengkonsekuensikan dengan jika tidak terpenuhinya syarat tidak terjadi ibadah tidak diterima ibadah. Contohnya seperti wudhu. Maka wudhu adalah syarat dari salat. Kita sepakat wudhu syarat dari salat. Sesuai dengan hadis mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Innallaha la yaqbulu la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Bahwa Allah tidak menerima salat seseorang sampai dia itu berwudu. Maka di sini wudhu adalah syarat. Ini contoh. Maka kita masukkan kembali kepada permasalahan. Mayal zamin adamihil adam. Apa-apa yang mengilzamkan jika tidak ada terpenuhinya syarat, tidak ada ibadah. Apa tadi contohnya wudhu syarat untuk diterimanya sholat. Seseorang sholat tanpa wudhu. Sengaja atau tidak disengaja. Tidak diterima. Maka di sini masuk kepada definisi apa-apa yang mengilzamkan tidak adanya syarat itu terpenuhi, tidak ada ibadah. Maka wudhu syarat untuk sholat Tidak terpenuhi wudhu, ibadah sholat tidak diterima. Itu maknanya. Dan banyak contoh yang lain seperti kami sebutkan an nisob dan juga untuk zakat itu adalah syaratnya nisob dan al-haul jika seseorang mempunyai uang yang banyak, maka apakah wajib padanya membayar zakat? Lihat dulu. Uang yang banyaknya itu bagaimana? Jika seseorang mempunyai uang yang banyak, namun setiap tahunnya itu tidak ada yang tersisa. Kok bisa? Karena dia dermawan. Misalnya orang ini setiap tahun atau setiap bulan menghasilkan uang 500 juta. Maka setahun dikalikan 12 kali 15 berapa? 500 juta afwan. 5 dikali 12 berapa? 60. Maka orang ini misalnya mempunyai uang 6 miliar dalam satu tahun. Maka uang yang besar. Namun setiap bulannya atau dalam waktu setahun itu mesti habis 6 miliar ini. Karena apa? Karena dia infakkan untuk membangun masjid. Dia infakkan untuk tulabul ilm. Dia infakkan untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk dai-dai yang membutuhkan, maka habis uangnya. Dan untuk keperluan pribadinya juga, maka ini setiap tahun 6 miliar tidak ada sisanya. Di bawah nisab jadinya. Maka di sini haul setiap tahun dan tidak mencapai kepada nisab tidak wajib. Maka adamu mayal zamin adamihi al-adam maka orang ini tidak mencapai nisab dari yang ditentukan, maka akhirnya tidak ada zakat. Namun seseorang yang berpenghasilan lumayan, setiap bulannya dia menghasilkan misalnya lumayan 30 juta. Lumayan atau enggak 30 juta sebulan? Al-Muhim setiap tahun dia dikoceknya itu 2 miliar. Maka di sini dia tidak menginfakkan untuk apa-apa setiap tahun 2 miliarnya utuh, maka di sini wajib zakat. Ini kita contohkan syarat. Maka ini definisi syarat. zamin adamihil adam. Apa-apa yang mengkonsekuensikan dengan tidak terpenuhinya syarat ini tidak terjadi ibadah. Dan kebalikannya walayalzamin wujudihi wujud wala adam. Dan tidak mengilzamkan jika syarat itu terpenuhi, dia harus melaksanakan ibadah. Tidak. Contohnya orang yang sekarang berwudu. Wudu kan syarat untuk salat Naam. Kemudian seseorang berwudu. Kemudian apakah harus dia untuk melaksanakan sholat? Tidak. Orang bisa berwudu, hanya sekedar berwudu. Maka di sini tidak mengizamkan untuk dia melaksanakan sholat. Maka inilah definisi dari asyar. Kemudian kita masuk kepada surut seperti di dalam permasalahan asyam, asurut terbagi menjadi dua. Surut wujub dan surut asihah. Surut wujub adalah kapan diwajibkan seseorang melaksanakan ibadah ini. Kapan jatuh perintahnya itu. Jika dia wajib maka wajibnya. Jika sunnah kapan sunnahnya. Dan begitu pun kapan diterima surut wujub dan surut asihah. Adapun surut wujud dari sholat, maka syarat yang pertama dia itu harus al-Islam. Maka seorang muslim ini adalah syarat di saat akan melaksanakan kewajiban sholat tarawih afwan. Sunnah dari sholat tarawih dan witr. Maka mana pendalilan al-Islam banyak. Seperti di pelajaran yang lalu. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ila anahum kafaru billah wa bi rasulih." Maka Allah nafikan ibadah dari sedekahnya orang-orang kufar Quraisy yang mana mereka termasuk dari orang-orang yang mendermakan harta-harta mereka. Namun Allah tidak menerima amalan mereka. Kenapa? karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini menjadi pendalilan bahwa syarat ibadah itu diterima harus dia muslim. Dan Allah berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi rih fi yaumin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id." Permisalan orang-orang kafir kepada Rabbnya, amalan-amalan mereka itu tidak diterima. Maka amalan-amalan mereka di hari kiamat kelak bagaikan debu-debu hasil pembakaran yang ditiup oleh angin taufan. Susah untuk didapatkan, terbang, hilang, musnah. Itulah amalan-amalan orang kafir. Mananya di sini surut wujud, mereka orang-orang kafir jika ingin melaksanakan sholat tarawih atau witir, maka mereka tidak akan diterima. Maka di sini dari syarat yang pertama al-Islam dan di sana banyak pendalilan yang lainnya. Kita tinggalkan. Karena cukup dengan dua ayat ini. Kemudian kita masuk kepada syarat yang berikutnya dari surut wujud adalah al-aql wal bulu. Ini pun sama. Seperti di dalam permasalahan puasa. Seseorang yang diwajibkan puasa Ramadan harus muslim maka khitabnya Allah berfirman kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka begitupun di sini surut agar diterima seseorang dari salatnya itu tarawih ataupun witir, dia seorang muslim. Meskipun di ilmu usul dibahas, di sana juga ada pendalilan bahwa mereka itu sholat atau tidak sholat tetap di hari kiamat akan dipertanyakan. Kenapa tidak sholat? Meskipun kafir. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam surat Al-Mudathir. Masalah kakum fi saqar. Qalu lamna naku minal musallin. Walam naku nut'imul miskin. Wa kuna nakhudu ma'al khairin, Wa kuna nukadzibu biyaumiddin hatta al yaqin. Sahidnya, di saat dilempar orang-orang kafir kepada neraka sakor Qalu, apa penyebab kalian dilempar ke neraka ini? Qalu, lam naku minal musallin. Menurut para ulama, terutama ahli usul fikih dan fikih, karena mereka tidak melaksanakan sholat. Taib, bukankah mereka itu jika sholat pun tidak diterima? Naam. Kita katakan, kenapa jadi surut wujud? Karena jika mereka berpuasa, melaksanakan sholat tarawih, witir, tidak diterima. Namun maknanya di sini, selain mereka tidak diterima, namun bukan maknanya mereka bebas untuk tidak sholat. Sehingga orang-orang kafir tidaklah di hari kiamat kelak, ah aku kan kafir. Bebas bagiku untuk tidak berpuasa. Bebas bagiku untuk tidak sholat. Karena puasa kan Allah turunkan kepada orang yang beriman. Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumusiam. Dan juga untuk orang-orang yang muslim adalah sholat Seperti di dalam surat Al-Mu'minun misalnya. Pada aflahal mu'minun. Alladina hum fi sholatihim khasyi'un. Mereka orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya Orang-orang yang mukmin. Atau ucapan Allahu akimus sholahu atau zakah maka di sini jika mereka masuk Islam, wa aqimus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Di taubah, maka mereka saudara kalian. Harus apa? Bersahadat kemudian membayar salat. Maka kami kafir sama sekali tidak ada kewajiban bagi kami ini salat. Karena Allah mengatakan masalakakum fi safar qalu lam nakum minal musallin maka maknanya mereka pun diperintah namun karena kekufuran mereka, jika mereka melaksanakan tidak diterima. Itu maknanya. Sehingga kenapa kita beristidal dengan Al-Quran yang kita sebutkan tadi. وَمَا مَنَعَهُمْ angtu kebala مِنْهُمْ Maknanya mereka menginfakkan harta orang kufar Quraisy menjadi orang-orang yang menyiapkan akomodasi dalam peribadatan haji dan umroh di zaman jahiliyah. Namun Allah tidak menerima mereka. Itu permasalahannya. Sehingga mereka diperintah untuk bersodakoh, beramal soleh, namun tidak diterima. Adapun syarat yang kedua dan ketiga, al akal wal maka disebutkan oleh penulis dalam matan sama persis seperti pendalilan di permasalahan puasa. Pertama hadis Aisyah yang mana pendalilannya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufi al-qalamu an salat aninaim hatta wa anis sabir hatta yakbur wa anil majnun hatta yaqil au yafiq. Maknanya Allah mengangkat pena tidak ditulis dari kesalahan-kesalahan kecuali dari tiga perkara. Allah mengangkat pena itu dari tiga perkara. Pertama orang yang tidur sampai dia bangun. Maka orang yang tidur melaksanakan apa saja tidak ditulis. Dan as hatta yakbur. Di riwayat dia belum anak yang kecil sampai dia belum. Wa anil majnun hatta yaqil au yafiq dan orang yang gila sampai dia berakal. Maka ini hadis yang pertama dari Aisyah. Dan beristidlal penulis juga dengan hadis yang kedua dari Ibni Abbas. Namun hadis yang kedua dia hadis yang rajih maukuf Namun mempunyai hukum yang rafa. Kenapa maukuf Karena ucapan sahabi Ibnu Abbas. Lalu bukan ucapan Ibnu Abbas nanti ucapan Ali radhiyallahu anhu tapi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Lalu kenapa hukumnya rafa? Karena di sini ada isyarah bahwa yang diucapkan Ali radhiyallahu anhu asalnya dari Nabi. Seperti hadis yang datang dari Ibnu Abbas, "Utiya Umaru majnunah fadzanat." Didatangkan kepada Umar perempuan gila dan telah berzina dan dohirnya muhson Dia mempunyai anak dan istri. Fastasyara fiha unasan. Maka setelah ditanyakan bagaimana keadaan dia kepada manusia, ditanyakan, fa'amara biha Umar an turjama. Maka diperintahkan untuk dirojam. Di saat diarak untuk dirojam, datanglah Ali radhiyallahu anhu berpapasan menanyakan, "Masa nuhadihi?" Apa yang terjadi dengan perempuan ini? diarak untuk dirajam. Kalau majnuna, dia adalah perempuan gila dari Bani Fulan. Zanat telah melaksanakan zina muhsan. Maka fa'amara biha Umar anturjama. Umar memerintahkan kita untuk merajamnya. Maka dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu irja'u biha arji'u biha. Kembalikan dia. Kemudian datang kepada Amirul Mukminin Umar Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan dan ini poin pendalilan bahwa ini marfu hukman. Ama alimta anal qalama qad rufi'a an salasah anil majnun hatta yabra. Bukankah kamu mengingat ini ucapan yang menjadi pendalilan kita marfu hukman. Ucapan Ali tetapi seakan-akan marfu. Kenapa? Karena dia mengingatkan Umar, bukankah pena itu diangkat dari tiga perkara diantaranya orang yang gila sampai dia itu berakal? Ini poin pendalilan. Bahwa perempuan ini gila. Kenapa dihukumi rajam? Dan yang jadi pendalilan marfu hukman amma alimta. Tidakkah kamu mengingat? Menandakan bahwa hadis ini ma'ruf di kalangan para sahabat. Maka dari sini Syekh kami Mukbil mengatakan hadis ini marfu hukman dan begitu pun Syekh Al Albani juga mengatakan hadis ini marfu hukman. Maka untuk dua hadis ini hadis yang pertama dari Aisyah maka hadis ini adalah hadis yang sahih dan telah kita bahas tahrirnya di pelajaran al ahbar As-Sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Dan begitu pun hadis Ibni Abbas. Yang mana hadis Aisyah dia adalah hadis yang hasan dan hadis Ibnu Abbas hadis yang sahih tetapi yang rajih mauquf bukan sahih dalam keadaan marfu tetapi dia sahih dalam keadaan mauquf Maka hadis Aisyah apa perlu sekarang ditahrir untuk murajaah? Perlu sedikit ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud atau diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad dari jalan Hamad ibnu Salamah an Hamad ibnu Abi Sulaiman an Ibrahim anil Aswad an Aisyah. Maka di sini semua rijalnya tikot dan dihukumi Hasan lidati karena Hamad ibnu Abi Sulaiman. Rasulullah Mahalu hadal hadis, hadis Aisyah mahalu. Hasan, man fi sanadih? Hamad ibnu Abi Sulaiman. Yang mana Hamad ibnu Abi Sulaiman saduk Hasanul hadis. Berarti diingat itu. Hasan dikarenakan ini. Adapun hadis yang kedua dari Ibnu Abbas yang rajih dia adalah mauquf. Bukan marfu. Namun setelah yang rajih dia mauquf bukan marfu, maukufnya ini mempunyai hukum rafa karena dua perkara. Pertama, kalimat Ali ama alimta. Wahai Amirul Mukminin, ama alimta, tidaklah kamu ingat. Menandakan bahwa hadis ini telah ada di zaman mereka dan mereka telah menghafalnya. Berarti datang dari Nabi itu maknanya. Dan yang kedua, pendalilan bahwa hadis ini marfu hukman ucapan Ibnu Abbas yang meriwayatkan dari Ali dan Ali pun mengatakan ama alimta dan juga disebutkan rufi al qalam an salat sama dengan lafadznya yang marfu dari Aisyah menandakan bahwa yang diucapkan oleh Ibnu oleh Ali radhiallahu anhu rufi al qalam an salat itu asalnya mamba'in wahid memba'in wahid dari mata air yang satu siapa ucapan guru mereka semua dan guru kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini telah disahihkan oleh Syekh kami Mukbil di Al Musnad dan mengatakan mauquf lahu hukm rafa. Hadis ini mauquf mempunyai hukum yang rafa dan juga Syekh Al Albani di Irwa dan Syekh Al Albani pun menghukumi mauquf hukumnya rafa. Maka ketahuilah ya ibadah Allah sesama ahli sunnah dan di antara sesama muhadithin banyak sekali kesamaan. Seperti banyak Syekh Mukbil dengan Syekh Al-Albani kesamaan. Adapun perbedaan hanya perbedaan sedikit dan itu juga dari hadis-hadis yang berbeda sedikit, lebih banyak dari keduanya hadis-hadis yang sama. Namun banyak orang-orang yang ingin mempermasalahkan dalam permasalahan dicari-cari hadis-hadis yang berbeda antara Syekh Mukbil dengan Syekh Al-Albani dan diperbesar-besarkan untuk menjatuhkan ulama ahli sunnah ataupun juga untuk membuat keresahan sesama kaum muslimin. Maka dalam permasalahan seperti ini, jika memang terjadi khilaf di antara kedua imam muhadis ini, kembali kepada kaidah yang ada. Tidak kembali kepada taasub az-zamin. Tidak kembali kepada taasub ataupun dia itu sangat mencintai dari salah satu syekhnya sehingga terjadi ta'asub azamin. Apa makna ta'asub azamin? Hah? Apa makna ta'asub? Sangat fanatik yang tercelak, membela tanpa hujah. Yang penting syekh kami dan syekh kami dan sebagainya. Maka ini dari surut yang tiga. Al-Aql, kadalika al-Islam wa kadalika al-bulug. Dan di pelajaran yang lalu telah kita bahas bagaimana cara kita mendapatkan al-bulug. Mengetahui al-bulug ah, min ain. Ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki ada tiga, perempuan ada empat. Untuk laki-laki apa? Hah? Mimpi basah, the wet dream. Kau oh, sudah mimpi basah belum? Mimpi kering terus. Dalam keadaan di sohrok, mimpi kering. Gak pernah mandi hujan-hujanan. <laughs> Al-Muhim, the wet dream, mimpi basah. Kedua, ambatul anah. Tumbuh rambut di sekitar alat kemaluan. Kalau tumbuh rambut di kepala ya dari dulu tumbuh rambut di kepala. Iya. Yang ketiga, balagal umur Khamsata Asr. Pendalilannya sudah kami jelaskan, tinggal diulang di pelajaran asyam agar menghemat waktu. Dan yang keempat untuk perempuan apa? Al-haid. Maka ini syarat seseorang sudah balik. Kemudian kita masuk kepada syarat as Adapun untuk surut as maknanya syarat diterimanya. Kalau tadi syarat untuk melaksanakannya. Seorang ingin melaksanakan sholat witir dan tarawih. Pertama dia muslim apa tidak muslim? Ya udah sholat. Kalau kafir juga diperintah untuk sholat. Itu maknanya. Namun tidak diterima itu saja. Seperti di ayat tadi. Masalah kakum fisakor. Masalah kakum fisakor. Kalau lamna kuminal musallin. Kami tidak melaksanakan sholat. Sehingga mereka diadab di api neraka. Karena kekufurannya dan diadab karena tidak sholat juga. Adapun di sini surut as maknanya syarat-syarat diterimanya. Dari ketiga perkara dia sudah terpenuhi misalnya. Saya muslim, mau sholat tarawih, oke. Okay. Saya akil, berakal, bukan gila. Biarkan aku masuk masjid, sholat tarawih, oke. Okay. Kemudian saya bulu sudah besar, soleh, silahkan. Ini terpenuhi. Namun masalah diterima atau tidaknya ada syarat lain. Maka dari surutus sehat banyak. Dan di sini berbeda tentunya dengan permasalahan puasa. Karena puasa ibadah yang lain dan sholat ibadah yang lain. Siapa iya tidak? Contohnya, puasa apakah harus wudhu? Orang berpuasa harus wudhu sebelum fajar ataupun pas imsak yang bid'ah. Ah, wudhu dulu. Kenapa? Karena mau puasa. Karena puasa harus wudhu. Tidak ada. Maka beda syarat-syarat sehatnya. Namun ada kesamaan. Apa itu? Aniyah. Maka aniyah barakallahu fikum dia masuk kepada berbagai perkara. Kenapa? Karena semua ayo siapa yang bisa menjawab? Kenapa niyah masuk kepada berbagai ibadah? Apa jawabnya? Karena semuanya kita melaksanakan ibadah. Kita diperintah untuk ibadah atau tidak? Apa ayatnya? wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ahsan maka puasa ibadah, salat ibadah, haji dan umrah ibadah, nikah ibadah, talabul ilm ibadah. Maka semua jenis ibadah ini harus niatnya ikhlas. Itu dia. Mana pendalilan secara umum niatnya semua ibadah ikhlas? Allah berfirman, wa la walatus bihi say'a. Beribadahlah kepada Allah secara tauhid dan jangan mensyirikkan. Maka puasa Ramadan ibadah harus niatnya ikhlas untuk Allah mentauhidkannya. Mengikhlaskan puasanya untuk Allah saja. Di sini pun sekarang sholat tarawih dan witr. Sholatnya untuk Allah, bukan sepuluh id yang pertama tidak pernah sholat tarawih, sibuk jualan atau yang lainnya. Kemudian di hari ke-11 datang mertuanya dari Jawa duduk mungkin tiga hari, lima hari di rumah mertuanya. Maka si mertua ini, waduh ada pamanku kalau di Arab nyebutnya ammi. Ada mertuaku. Ya sudahlah, sholat. <laughs> Yang biasanya dia tidak pernah sholat sibuk dengan jualan, capek, sakit dan sebagainya. Ya sudahlah sholat. Akhirnya setelah sholat, dia niatnya untuk siapa? Setelah selesai ziarah tiga hari sepekan, pulang kembali. Tidak pernah sholat terawih lagi. Alhasil ini diterima atau tidak beda permasalahannya masalah niat. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, beda ibadahnya, namun intinya sama. Apa tujuannya untuk siapa? Itu kesamaannya. Meskipun jenis ibadahnya lain puasa dan lain dengan haji dan umroh, dan lain dengan tolabul ilm, dan lain dengan sholat. Namun semuanya sama-sama dari ibadah yang harus mengikhlaskan untuk Allah Jalla wa'ala. Maka ini dari syarat yang pertama, an Pendalilan dari niyah pun ma'ruf. Telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Apa pendalilannya? Hadis Umar yang mutafakun alaih apa lafadznya? innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka di hadis yang mutafakun alaih ini yang panjang disebutkan bahwa syarat diterimanya ibadah seseorang adalah niat inamal a'malu biniyat. Sungguhnya amal-amal itu rusak dan baiknya, diterima dan tidaknya tergantung dari niat seseorang. Kemudian dimisalkan dengan ibadah hijrah. Maka hijrah itu ibadah yang agung, mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Itu hijrah di zaman dulu. Lalu hijrah di zaman sekarang masih ada. Apa itu hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik, seperti orang-orang yang bertobat dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Dari tidak multazim menjadi multazim. Dari kelompok ahlul bid'ah menjadi kelompok ahli sunnah. Dari preman centeng pasar menjadi da'i ahli sunnah misalnya. Preman pensiun. Dan sebagainya. Maka di sini bisa jadi seseorang melaksanakan ibadah namun dia tidak diterima karena masalah niat. Maka di sini disebutkan dicontohkan contohnya hijrah. Seseorang melaksanakan hijrah. Tujuannya untuk Allah dan Rasulnya dia mendapatkan pahala itu yang besar. Namun jika dia hijrahnya memperbaiki dirinya. Karena ingin diterima lamarannya. Misalnya dia preman. Masih banyak tatonya dan hidungnya dicolok bagaikan kerbau. Dicocok hidung. <laughs> Maka di sini dia ingin melamar kembang desa. Anaknya Pak Ustadz, Pak Kiai. Kembang desa yang solehah. Nah, meskipun preman tapi tetap dia ingin mendapatkan anak yang solehah. Maka dia akhirnya seakan-akan bertobat Membuka kalung-kalungnya dan yang dicocok hidungnya pun dibuka. Maka menggunakan peci dan menggunakan baju koko melamar akhirnya disyaratkan dia harus bertobat dan juga harus berhijrah maka dia terima namun di dalam hatinya hanya mengelabui saja maka setelah mempunyai anak dan bertahun-tahun menjadi suami dari kembang desa ini akhirnya mulai dia tidak meninggalkan teman duduk yang buruknya akhirnya kembali kepada pekerjaan menjadi centeng pasar dan mengembalikan atribut-atributnya dari pencocok hidung <laughs> dan juga anting-anting dan gelang-gelang dan tatoknya malah ditambah lebih banyak maka di sini hijrahnya bukan untuk Allah tetapi untuk mendapatkan perempuan maka dia dapatkan perempuan itu itu maknanya dan begitu pun di hadis yang lain, hadis yang dijadikan oleh penulis di sini pendalilan dari ahkam siam juga. Seperti datang dari Abi Hurairah, yang mana hadis ini sahih dan terdahulu takridnya, kita tidak usah mentakridnya lagi. Tinggal murajaah di kutub siam Ramadan di bab aniyah atau surut sihah. Disebutkan rubas sa'imin lai salahu min siamihi ilal ju'u imin kiamih ila sahar. Maka tidaklah seseorang yang berpuasa di siang hari Ramadan ataupun sunnah Senin dan Kamis tidak mendapatkan apa-apa dari pahala kecuali jur, lapar dan haus. Dan bisa jadi seseorang yang sholat malam. Yang mana dia terkantuk-kantuk, begadang. Maka tidak mendapatkan pahala kecuali as-sahar. Kecuali permasalahan as-sahar ataupun begadangnya. Maka ini pun menjadi pendalilan tentang permasalahan aniyah. Bahwa niyah itu penyebab seseorang diterima ibadahnya dan penyebab seseorang tidak diterima ibadahnya. Maka ini dari contoh dan ini dimasukkan oleh penulis di dalam hadis. Dan begitu pun datang dari Ibnu Umar berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafadz yang sama, ruba saimin hadzahu min siyamihi al-ju'u wal ats waruba waruba qaimin hadzahu min qiyamihi ashar. Bisa jadi seseorang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi pahala di sisi Allah tidak ada. Dan begitu pun orang yang sholat malam hanya mendapatkan begadang yang mengantuk tetapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena semuanya tidak diniatkan untuk Allah Jalla wa'ala. Maka selesai dari syarat yang pertama dari surutus sehat. Maka syarat yang kedua, maka surutus sehat sama. Baik di puasa ataupun di permasalahan salah. Adapun syarat yang kedua, ini dia yang berbeda. Syarat yang kedua untuk salat tarawih dan witir, satrul aurah ma'al kudrah. Maknanya adalah kemampuan untuk menutup aurah. Mana kemampuan di sini bukan maknanya dia mampu kemudian meninggalkan seperti perempuan yang mampu untuk menggunakan pakaian penutup namun dia malas itu lain lagi. Maka mana pendalilan bahwa sholat itu harus menutup aurah. Baik aurah dari manusia dan aurah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, dari Al-Quran. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf. Hudu zinatakum inda kulli masjidin. Hudu zinatakum inda kulli masjidin. Maka lafad hudu filun amr maknanya ambillah. Zina takum pakaian-pakaian kalian di saat kalian sholat di masjid dalam melaksanakan sholat. Maka wajah pendalilannya di sini jelas bahwa hudu zinatakum indah kuli masjid ambillah pakaian-pakaian kalian di saat kalian sedang sholat di masjid baik di rumah atau di masjid sama. Namun di sini diambil kalimat masjid bisa jadi tempat sholat dan bisa jadi alat sholat. Di saat kalian bersujud. Dengan alat sholat kalian. Dan satrul aurah dijadikan surutus sehat di dalam sholat tarawih dan witir dan sholat yang wajib juga sama. Maka syarat ini disepakati oleh imam madhab yang empat. Maka ini madhab Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Semuanya sepakat atas syarat ini. Syarat menutup aurat. Dan pendalilan yang kedua hadis dari Ibnu Abbas. Maka hadis Ibnu Abbas ini pun menjadi pendalilan tentang penjelasan syarat di dalam hadis dan penjelasan ayat tadi. Di mana ayat tadi hudu zina takum indakul kulli masjid disarah di sini di hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Berkata Ibnu Abbas, kanat imra'ah tatufu bil bait wahia uryana. Dulu di zaman jahiliyah perempuan-perempuan tawaf di Ka'bah telanjang. Nah, gimana nih? Ibadah kepada Allah tawaf putar-putar di Ka'bah telanjang. Ini orang-orang bisa husu apa tidak tawafnya nih? Nanti bisa-bisa nabrak ujung dari Ka'bah dan sebagainya. Tatufu bil bait wa hiya uryana. Fatakul. Man yu'iruni. Titawafa taj'aluhu ala farjiha. Maka dia itu man yu'iruni titwafan taj'aluhu ala farjiha. Di mana dia menutup sesuatu di kemaluannya. Watakul al yawma yabdu ba'duhu au kulluhu fama bada minhu fala ahillah. Maka turunlah ayat ini khudu takum inda kulli masjid. Maka dari sini jelas pendalilannya. Ayat ini turun memerintahkan orang yang melaksanakan ibadah sholat. Karena tawaf juga termasuk sholat. Untuk orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh harus tawaf. Maka ambillah pakaian-pakaian kalian. Maka di sini perintah wajib untuk mengambil kalian pakaian menutup aurat di saat beribadah kepada Allah di masjid. Ini pendalilan dari hadis yang pertama dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan pendalilan yang kedua dari Jabir bin Abdullah, aku keluar bersama Nabi Muhammad SAW pada safar-safarku Kemudian aku mendatangi Nabi di malam hari dan aku dapati dia sholat. Wa ala wa alayya thawbun wahidun. Lalu aku melihat kepada diriku aku mempunyai pakaian yang satu. Wahidun. Fastamaltu bihi wa ila janibihi. Maka aku ingin ikut berjamaah bersama Nabi Kemudian aku melihat kepada pakaianku yang hanya satu. Maka lihat bagaimana kefakiran dari para sahabat yang mengikuti Nabi zaman dulu. Namun Allah jadikan dunia terbuka bagi mereka karena iman. Maka iman dan takwa dan menuntut ilmu itu penyebab kita kaya. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah yang hadir di depan kami di sini, jangan takut masa depan kalian di mana teman-teman kalian masuk kepada senior high school dan college dan mendapatkan syahadah untuk mendapatkan gelar dan bekerja di dunia, maka kalian ketahuilah apa yang kalian lakukan dengan menghafal Al-Quran, Sunnah, dan murojaah pelajaran dan bukan itu saja. Apa kita di sini tidak hanya ingin selesai kitab anu, selesai semester ini kitab anu, selesai mukarrar pelajaran-pelajaran kitab anu tidak. Tapi apa? Kita menjunjungnya di hadapan Allah dengan amal. Selesai kitab Al-Mumti' Sarah Al-Qaidul Arba. Awas, diamalkan. Selesai kemarin Al-Akhbar As-Saihah fi Ahkam Siyami Ramadan. Amalkan. Dihafal matanya juga, diamalkan. Dan didakwahkan. Itu yang kita inginkan dan itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalian ini pada hakikatnya menjalankan amanah yang besar dan lihat suatu hari nanti. Dan mungkin kalian akan berpikir mungkin saya sudah tidak ada atau masih ada. Saya ingat dulu Said mengatakan kalian akan jaya raya sekarang benar. Bahwa saya sekarang jaya raya. Paling sedikit dia menjadi pembina pondok pesantren. Maka dia mengajar dan bisa makan dan minum. Dan yang lainnya atau bisa juga menikah 3-4, terserah. Alhasil nanti akan kalian persaksikan ucapan ini. Karena Allah berfirman, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang-orang yang bertakwa itu Allah berikan segala solve problem, masalah-masalahnya yang dijadikan rizki yang tidak diduga-duga. Maka begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Bahwa barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Allah angkat derajatnya di muka bumi ini. Seperti Abdurrahman Ibnu Abza minal Maula. Namun diangkat derajatnya menjadi amir di daerah Usfan dekat kepada Makkah. Maka di sini pun Jabir bin Abdullah dalam keadaan miskin dia melihat kepada dirinya dia mempunyai satu pakaian. Maknanya pakaian itu satu lembar. Maka bagaimana untuk menutup di saat dia dalam keadaan sholat? Fas amal tubihi. Maka aku melaksanakan asamal. Maknanya dia bungkus dirinya dengan kain tersebut. Falaman sholat fakola. Maka setelah selesai berkata apa yang terjadi pada muahai Jabir. Maka aku mengabarkan tentang apa yang aku butuhkan datang kepada Nabi. Namun didapati Nabi sholat, maka dia ikut sholat. Maka di saat selesai dari apa yang aku berikan, Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Mahadastamalul ladhi ra'aitu. Kutukana thawbun yakni dhaq Qala fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayiqan fattazir bihi. Maka Jabir yang hanya mempunyai pakaian yang satu itu dia menggulung ke badannya dan mengikatnya sehingga badannya terlihat bentuk tubuhnya. Dan hanya satu pakaian, bukan seperti dua pakaian. Seperti antum sekarang depan kita dua pakaian, ada sirwal, ada kemeja. Atau seperti saya satu pakaian, maksudnya yang luarnya ini komis dari atas sampai bawah menutup. Maka di sini Jabir memutar-mutar pakaian kepada dirinya dan disebutkan oleh Nabi apa pakaian yang sangat ketat sekali, dokok. fa'inkan awasian jika memang kain itu lebar olehmu, maka faltahid bihi. Ditutupkan, jangan ditekan jangan diharapkan sehingga terbentuk postur tubuhnya. Namun jika memang sempit tidak bisa untuk diangkat ke atas, menutup bawah, kemudian dilipatkan ke atas, satu kain tetapi panjang, bisa seperti itu, tapi kalau memang tidak, fakta bihi. Kalau memang hanya satu pakaian, maka jadikanlah yang bawah saja. Jangan dijadikan semua bawah dan atas dan sempit. Sehingga tidak menutup bawah dan tidak menutup atas dan bahkan menjadi sempit. Maka ini kefakiran zaman sahabat dulu. Dan di riwayat disebutkan idza kana wasi'an fa khalif baina tarfaihi wa idza kana fasdudhu ala haqwi. Lihat di sini. Jika memang kain itu yang satu itu padam panjang, maka tutup yang bawah dinaikkan ke atas menutupi dada sedikit. Yang jelas diikat di sini. Seperti Orang yang menggunakan pakaian ihram dari satu kain. Bawahnya kemudian naik ke atas. Jika tidak ada, tidak cukup, cukup bawah saja. Yang jelas alat kemaluannya tertutup. Maka ini menjadi poin pendalilan dari hadis ini bahwa menggunakan pakaian dalam keadaan sempit dan juga dalam keadaan tidak menutup atas dan tidak menutup bawah karena kurang bahan, maka ini menjadi pendalilan tentang menutup aurah itu syarat. Dan di hadis Aisyah, layak balullah salata haidin illa khimar. Ini untuk perempuan. Maka perempuan salat harus menutup seluruh badannya. Dengan khimar. Mulai dari atas sampai kepada bawah. Kalau di Indonesia dinamakan muknah. Lubah apa muknah? Lubah Arabiah bukan? Allah alam, muknah, ajam. Dan juga hadis dari Aisyah layak balullah min imra'ah salah hatta tuwari zinataha wala min jariyah balagatil mahid hatta tuh tamar. Maka tidak boleh dan tidak diterima oleh Allah salat perempuan sampai dia itu menutup perhiasan-perhiasannya dan tidak diterima dari perempuan yang sudah haid kecuali melaksanakan khimar. Dan makna khimar di sini adalah penutup. Seperti mukenah dan sebagainya. Iya ya Abdurrahman, ada khimar. Imra'ah talbas khimar. Khimar yang qasim ila kismin. Eh, khimar wahsi. <laughs> Wa khimar. <laughs> Baik. Idan ma yang qasim ila Eh? Maka ini syarat untuk laki-laki dan perempuan. Bahwa dia harus menggunakan penutup. Perempuan menggunakan khimar. Dan hadis yang terakhir dari Al-Hasan ibni Muhammad ibni Ali ibni Abi Talib. Berkata Rasulullah SAW, Ayu majariyah hadot falam tuktamar la yakbalullahu laha as-salah. Au lam yakballah lam yakbalillah laha salah. Barang siapa perempuan yang sudah balik dan tidak menggunakan khimar, maka tidak diterima salatnya. Maka hadis-hadis yang kita sebutkan di sini hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis Ibn Abbas diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang Jabir yang istamalat dari pakaiannya dan juga hadis yang datang dari berbagai riwayat dari Aisyah diterima perempuan yang sudah haid kecuali dengan khimar datang dari berbagai jalan menjadi sahih li goiri. Maka ini surut asihah. Yang keberapa? Kedua. Maka, maka surut yang ketiga kita selesaikan sampai kepada mendekati satu jam. Yang syarat yang ketiga istiqbalul kiblah ma'al kudroh, Di mana seseorang harus menghadap kepada kiblah. Maka menghadap kepada kiblah dia dari syarat sesuai dengan ucapan Allah di dalam surat Al-Baqarah. Fawali wajhat satral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu dalam salat Satral Masjidil Haram. Apa makna satra? Arah. Arah kepada Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram di Indonesia ada tidak? Ada tidak Masjidil Haram? Di mana? Di Yaman. Bukan di Yaman. Berarti dia ada di Makkah. Makkah di mana? Di Mesir, di Saudi, ya? bukan di Mesir. <laughs> Atau di Wonosobo. <laughs> Mekah di Saudiyah, Maka makna fawali wajhaka satrol masjidil haram maknanya arah kiblat. Karena berapa ribu kilometer, sekitar empat ribu kilometer yang saya ingat dari Indonesia ke Saudiyah maka empat ribu kilometer bagaimana mengarah ke sana? Kecuali dengan hanya sekedar mengarah saja secara istitoah ma'al kudroh. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan yang jelas. Dan pendalilan yang lain hadis Abdullah ibnu Umar mutafakun alaih. Di saat Ibnu Umar mengatakan bainan nas di kuba fi salati subuh ija'ahum atin. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaih alailata al-Qur'an wa qad umira an yastaqbilal qiblah. Bahwa di saat kami kata Abdullah ibnu Umar salat di Kuba, di mana Masjid Kuba? Di Madinah. Kamu sudah pernah ke sana tuh. Tapi kamu masih kecil. Nusalli di Masjid Kuba. Man sholat rakaatain di Masjid Kuba tuh di lu al-umrah. Barang setiap yang sholat di Masjid Kuba dua rakaat seperti umrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Derajatnya sahih juga disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Maka di saat kami di Masjid Kuba, Umar, maka di sini menjadi pendalilan para sahabat pun sudah mulai meluas. Ibnu Umar salat di Masjid Kuba. Dan Masjid Kuba dengan Masjid Nabawi jaraknya ya tidak begitu jauh di zaman sekarang. Pakai mobil cepat 15 menit. Apalagi jalan-jalan di Saudi ya, highway. Kencang, cepat, besar. Tidak jalan-jalan seperti penuh kemacetan. Maka di sini, di saat kami sedang sholat, tiba-tiba datang. Sholat fajar datang orang yang diutus. Dikatakan telah turun ayat kepada Nabi. Maka kami diperintah untuk anastak bilal ka'bah fastak biluha. Maka untuk memindahkan arah yang mana sekarang harus menghadap kepada Ka'bah. Wa kana tujuhuhum ila Syam. Fastadaru ilal Ka'bah. Fastadiru ilal Ka'bah. Maka mereka dulu menghadap kepada Syam. Di mana Syam? Kalau kita melihat kepada peta di Saudiyah, Arab itu di atasnya baru Syam, yakni Suriah ataupun makna Syam di sini yang diinginkan adalah Masjidil Aqsa karena masuk kepada Syam. Syam itu luas, masuk Suria dan sekarang Filistin itu dulu Syam. Kami dulu menghadap kepada Syam dan Syam itu di mana dilihat di peta di utaranya pernah melihat peta Saudi ya? belum. Jaziratul Arab belum. Tahunya peta Sumatera aja. Tahunya peta Pekanbaru <laughs> aja. Belajarlah peta, lihat Jawa dikit, lihat juga <laughs> balik papan saudara kita di sana. Lihat juga peta Saudi ya. Maka di sana ada Yaman, ada Saudi ya. Itu kalau dilihat peta itu bahwa dia menghadap kepada utara. Kalau mau ke ini menghadap kepada utara. Nah, di sini mereka di Madinah dipindahkan harus ke pada arah Ka'bah. Jadi dari utara pindah. Pindahnya di sini dilihat. Anak tadi ingat, cuman jadi ragu lagi sekarang. Menghadap kepada arah bukan selatan tetapi tenggara ataupun timur barat dan sebagainya. Maka yang jelas pindah dari utara ke arah yang lain. Maka di sini menjadi kewajiban ataupun syarat. Karena tidak boleh seseorang sholat memindahkan kiblatnya dan tidak diterima sholat menghadap kepada kiblat yang tidak diinginkan di dalam syarat. Maka di sini dari syarat harus pindah. Maka terbayang kata Ibnu Umar, kami sedang sholat tiba-tiba datang orang telah turun ayat hawali wajhak satra masjidil haram. Nah, satra masjidil haram mana? Yang tadinya mengarah ke utara, mengarah ke arah yang lain. Itu maknanya. Dan dalam keadaan sholat. Fastadaru ilal Ka'bah. Dan begitu pun di hadis yang lain, di hadis Abi Hurairah yang masyhur dengan istilah hadis al-musi fi salatihi. Hadis yang orang ini sholat dengan cepat. Cepat sholatnya. Ruku, berdiri, ruku, sujud, berdiri. Seperti sebagian orang yang melaksanakan salat tarawih 23 rokaah atau 21 rokaah hanya 10 menit. Ada sebagian 7 menit. Dan ini viral di YouTube. Salat yang sangat cepat. The Flash saja kecapean. Baca Al-Fatihah satu nafas. Alhamdulillah, amin, amin. Kif ada. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Makmumnya ruku, belum sampai ruku, imamnya sudah iktidal. Imamnya sujud, maknumnya baru bangun dari tidal sujud. Al-muhim, fada'ih. Suatu perkara yang jauh dari sunnah. Maka di hadis yang musik salatihi ini panjang disebutkan seseorang maknanya salat di samping Nabi. Nabi masuk masjid didapati orang ini salat. Ataupun orang ini salat di sampingnya Nabi. Dia masuk ke masjid, didapati Nabi, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia ingin salam kepada Nabi dikatakan soli fa'ina kalam tu soli. Sholat kembali karena kamu tidak pernah melaksanakan sholat. Diulangi, sholat lagi. Balik lagi ke Nabi ingin salam, ulangi sholat kamu. Tidak diterima sholat kamu. Kemudian yang ketiga balik lagi. Disebutkan oleh Nabi, irji fasoli fa'ina kalam tu soli. Kamu tidak diterima sholatnya. Maka orang ini kif. Sudah soli, diulang lagi, diulang lagi. Maka setelah diriwayat hadis tiga kali. Maka akhirnya orang ini karena diulangi, diulangi, tidak diterima juga karena tidak ada ilmu. Maka akhirnya, alimni ya Rasulullah. Berikanlah aku ilmu. Agar diterima. Nah, lihat, di sini menandakan bahwa ilmu qoblal qaul wal amal. Orang ini tidak diterima karena tidak mempunyai ilmu. Diulangi, diulangi karena tidak mempunyai ilmu ya. Salah juga, ya salah juga. Dua kali salah, tiga kali salah, akhirnya sadar. Alim nih. Kalau begitu aja dari aku. Ya. Biar aku diterima. Alim nih ya Rasulullah faqala idza qumta ila shalah. Ini poin pendalilannya. begil wudu summas takbil al kiblah. Jika kamu ingin sholat sempurnakan wudhu, maka wudhu syarat dari dalil ini. Dalil al musyik fi salatihi hadis yang ma'ruf dengan al musyik fi salatihi dia mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Yang kisahnya seperti kami sebutkan panjang karena tadi diperintah sampai tiga kali. Pertama, fa'as bigil wudhu, fastak balil kiblah Menghadap kepada kiblah Fawalli wajhaka satra al-masjidil haram. Ini poin pendalilan. Dan lafaz setelahnya semua tentang permasalahan salat. Kita tinggalkan maka cukup dengan pendalilan sumastak bilil kiblah maka istiqbalul kiblah minas surut. Maka surutnya datang dari Al-Qur'an fawali wajhaka satral masjidil haram. Yang kedua hadis Ibnu Umar di saat sholat di Masjid Kuba tiba-tiba datang utusan telah turun ayat di malam tadi. Maka berputarlah kalian dari arah Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram di Makkah. Akhirnya diputar. Kemudian hadis al-musik fi salatihi di mana orang ini melaksanakan salat sampai tiga kali mengulang Nabi mengatakan tidak diterima. Kenapa? Tidak terpenuhi syarat itu itu poinnya. Apa di antaranya? Sempurnakan wudhu. Kalau wudhu dia insya Allah berwudhu. Karena di beberapa riwayat orang ini melaksanakan wudhu. Wallahu alam. Dan yang kedua mungkin menghadap kiblat atau tidak yang jelas dikatakan fastakbil, sumastakbilil kiblah. Kemudian menghadap kepada kiblat. Yang jadi dohir di sini dikarenakan dia tidak tumak nina. Dia melaksanakan ruku dan sujud dengan cepat. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran hari ini. Dan insya Allah nanti ba'dal asar kita tetap mengajar. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Puasa Ramadan tidak menjadi pendalilan untuk bermalas-malasan dalam beribadah dan menuntut ilmu.